أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم الله سبحانه وتعالى برفرمن وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا billahi inna إن الشرك Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya Saat ia memberi pelajaran kepadanya Wahai anakku Janganlah kamu menyekutukan Allah Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar Jemaah sekalian Ini adalah surat Luqman ayat ke-13 Siapa Luqman itu? Luqman itu adalah seorang yang soleh, bukan seorang nabi. Seorang yang soleh bukan seorang nabi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan namanya di dalam Al-Qur'an. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan Luqman di dalam Al-Quranul Karim disebut namanya. Bahkan di dalam satu surat khusus yang diberi nama dengan namanya, yaitu surat Luqman. Subhanallah, padahal beliau bukan seorang nabi, bukan pula seorang rasul. Tetapi Allah muliakan namanya. Kenapa jemaah sekalian? Karena beliau memiliki rangkaian dan untayan nasihat yang sangat indah kepada anaknya. Jadi nanti antum bisa baca pada surat Luqman ada beberapa nasihat yang beliau sebutkan untuk anaknya. Karena pentingnya nasihat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan kembali nasihat Luqman kepada anaknya. Sampai disebutkan dalam sebuah surat khusus yang dinamakan dengan namanya yaitu surat Luqman. Iya. Jamaah sekalian, di dalam surat Luqman itu ada beberapa nasihatnya. Mungkin kalau antum pingin pembahasan lebih detail, ada sebuah buku bagus yang berjudul 50 Mutiara Nasihat dari Wasiat Luqman kepada anaknya yang disusun oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad dan saya pernah membahas kitab tersebut dalam empat pertemuan selesai. Nah, dari rangkaian banyak nasihat beliau, maka perhatikanlah ini nasihat yang pertama sekali. Ya, nanti setelah itu beliau akan menasihati untuk memperhatikan sholat, untuk berbakti kepada kedua orang tua, untuk tidak berlaku sombong, dan lain sebagainya. Tetapi nasihat yang pertama sekali, yang pertama sekali beliau ingatkan kepada anaknya Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Menunjukkan apa? Ini nasihat yang paling penting. Dari seluruh nasihat dan bimbingan yang harus kita berikan kepada anak kita, inilah yang paling penting. Demikian pula dari seluruh ilmu yang ada, dari seluruh ilmu yang ada, inilah ilmu yang paling tinggi, yang paling wajib, yang paling mulia dan paling penting untuk dipelajari. Makanya Sungguh sangat aneh kalau kita sudah menguasai berbagai macam bidang ilmu, tapi kita nggak mengerti ilmu yang paling tinggi ini. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita, Inna Allah yubgidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah benci setiap orang yang pintar, yang cerdas, yang menguasai ilmu dunia, tetapi pada saat yang sama dia bodoh dengan ilmu agama. Ya, Masya Allah kalau ilmu komputer dia kuasai. Ya. Ilmu komputer seluk-beluknya dia kuasai begitu dalam. Tetapi ilmu agama, bagaimana cara wudhu, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana seharusnya mentauhidkan Allah, dia tidak paham. Jadi inilah pentingnya mempelajari ilmu agama yang mungkin banyak diantara kita yang sudah menyia-nyiakannya. Maka dari seluruh wasiat yang pertama sekali diwasiatkan oleh Luqman kepada anaknya, jangan kamu menyekutukan Allah. Menunjukkan ini adalah nasihat yang paling penting. Karena hak Allah adalah hak yang paling tinggi dan dosa menyekutukannya adalah dosa yang paling besar. Oleh karenanya beliau menegaskan sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jemaah sekalian, apa arti kezaliman? Apa arti zalim? Mungkin ada yang pernah baca kamus, apa arti zalim? Hah? Gelap. <laughs> zalim. Kan sudah jadi bahasa Indonesia itu. Apa arti zalim? Tidak sesuai dengan seharusnya. Ya. Yang lebih tepat adalah zalim itu maknanya wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu definisi zalim secara umum. Lawannya adalah adil. Kezaliman lawannya adalah keadilan. Kalau begitu apa arti keadilan? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi keadilan itu kalau dalam Islam tidak selamanya sama rata. Tetapi segala sesuatu diletakkan pada tempatnya. Walaupun nggak sama rata. Walaupun nggak sama rata. Baik. Dan kezaliman itu ada tiga macam. Kezaliman ada tiga macam. Yang pertama, azlamul zulm. Kezaliman yang terbesar. Inilah yang kita bicarakan di sini. Yaitu kesyirikan. Kenapa syirik disebut zalim? Karena seseorang meletakkan ibadahnya bukan pada tempatnya. Maka dia disebut zalim. Allah yang menciptakannya Allah yang memberikan rizki kepadanya, tapi dia menyembah selain Allah. Yang sedikit pun tidak menciptakannya, tidak pula memberikan rizki, tidak juga sanggup mendengarkan doanya, apalagi mengabulkannya. Maka ini disebut zalim, bahkan zalim yang terbesar. Kemudian yang kedua adalah zulmul insani nafsahu. Kezaliman seseorang kepada dirinya sendiri. Apa artinya jamaah sekalian? Kezaliman seseorang terhadap dirinya Artinya adalah semua perbuatan dosa yang dia kerjakan. Semua perbuatan dosa yang dia kerjakan hakikatnya adalah kezalimannya terhadap dirinya sendiri. Bukan orang lain. Bukan Allah yang apa namanya merugi kalau berbu kalau dia berbuat dosa. Dia sendiri yang merugi. Dia berbuat dosa dan dia kafir kepada Allah sekafir-kafirnya tidak sedikit pun mengurangi keagungan dan kekuasaan Allah. Dia beribadah kepada Allah, bahkan seluruh makhluk beribadah kepada Allah, tidak sedikit pun menambah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah sudah berada pada puncak kekuasaan yang paling besar dan paling sempurna. Gak akan bertambah dan berkurang akibat makhluk itu beribadah atau makhluk itu berbuat maksiat. Jadi, pada hakikatnya ketika kita berbuat dosa, maka kita menentulimi diri kita sendiri. Demikian pula termasuk kezaliman terhadap diri kita adalah apabila kita tidak memenuhi hak diri kita. Hak untuk makan, hak untuk tidur, hak untuk uh, istirahat dan lain sebagainya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'ti kulladzi hakin haqqahu." Berikanlah setiap yang memiliki hak haknya tersebut. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, zulmul insani ghairahu. Kedoliman seseorang terhadap orang lain. Dan ini lebih besar dosanya dibanding yang sebelumnya. Kenapa lebih besar dosanya jemaah sekalian? Karena terkait dengan hak orang lain sehingga Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan apabila dia bertobat bukan hanya dia bertobat kepada Allah melainkan dia harus minta maaf kepada orang yang dizolimi. Iya harus dia minta maaf. Jadi berat sekali permasalahannya. Kalau dia tidak minta maaf, kalau dia tidak selesaikan di dunia, maka permasalahannya akan berlanjut sampai di akhirat. Mungkin di dunia kita bisa lolos dari berbagai macam pengadilan dan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Tetapi ingat, masih ada pengadilan di akhirat yang kita nggak mungkin lolos. Jadi Apabila kita menzolimi orang lain, maka kalau kita tidak bertobat dengan meminta pemaafan orang tersebut, permasalahannya akan berlanjut di akhirat kelak. Dan kedoliman kepada orang lain itu ada tiga macam. Yang pertama, ini secara garis besarnya, kedoliman terhadap kehormatannya, harga dirinya, seperti dengan cara menghina, mencerca ataupun menggibah. Namun ulama menjelaskan untuk gibah ini syarat tobatnya apabila dia tahu kita menggibahinya maka kita harus minta maaf. Tapi kalau dia tidak tahu tobatnya adalah cukup dengan mendoakan dia. Ya. Cukup dengan mendoakan dia. Apalagi subhanallah gibah sekarang ya sudah jadi produk ya. Produk media massa. Nauzubillah. Ya. Ini yang pertama, kedoliman terhadap harga diri. Yang kedua, kedoliman terhadap harta. Seperti orang yang berhutang nggak mau bayar, ya. Atau nunda-nunda bayar. Dia menunda pembayaran, dia sudah mampu dan sudah jatuh tempo, itu kedoliman. Apalagi dia nggak mau bayar sama sekali. Demikian pula mencuri, merampas, korupsi, dan lain lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kedoliman terhadap darah. Menumpahkan darah seseorang tanpa hak tanpa alasan yang benar. Iya, sampai pada pembunuhan. Jadi ini tiga macam kezaliman terhadap orang lain. Maka ketahuilah dari seluruh bentuk kezaliman ini, kezaliman yang terbesar adalah syirik. Andaikan seseorang berjumpa dengan Allah dengan membawa seluruh bentuk kezaliman selain syirik, masih ada harapan dia diampuni, masih ada harapan dia masuk surga, masih ada harapan dia mendapatkan syafaat. Tapi kalau dia berjumpa dengan Allah, walaupun dia tidak membawa kezaliman apapun, dia tidak pernah melakukan dosa apapun, dia tidak pernah menyakiti orang lain kecuali satu saja dosanya, yaitu menyekutukan Allah, maka dia tidak mungkin selamat. Oleh karena itu, perlu kita pahami dengan baik, inilah artinya syirik itu adalah kezaliman terbesar. Ini adalah kezaliman terbesar karena dia merupakan kunci keselamatan yaitu tauhid adalah kunci keselamatan. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka dia tidak akan selamat. Baik. Kemudian ada hadis di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Maukah kalian aku kabarkan dosa yang paling besar? Beliau sampaikan sampai tiga kali, lalu para sahabat berkata, "Tentu ya Rasulullah." Maka beliau bersabda, "Al-isyraku billah wa uququl walidain." dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Jemaah sekalian, kita seluruhnya sepakat. Durhaka pada kedua orang tua adalah dosa besar. Bahkan di dalam Islam sangat diharamkan. Jangankan bertindak atau berlaku kasar kepada orang tua. Sekedar mengucapkan uf saja itu sudah dilarang dalam Islam. Wala takul lahuma uf. Jangan kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu uf. Apa arti uf? Uf itu artinya dijelaskan para ulama ahli tafsir adalah ucapan hardikan yang paling ringan. Ya, yang paling halus. Itu artinya uf. Ucapan mencela atau hardikan yang paling halus. Itu saja nggak boleh kita ucapkan kepada kedua orang tua kita, apalagi berlaku kasar sampai membentak, apalagi dengan tindakan fisik. Naudzubillah. Iya. Tidak peduli. Orang tua kita kasar kepada kita, atau orang tua kita ada perselisihan, nggak boleh kita kemudian memihak salah satu kemudian menyakiti yang lain, tidak boleh. Itu bukan sikap anak yang baik. Iya. Bahkan walaupun orang kita kafir sekalipun, tetap Allah perintahkan kepada kita untuk menghormati mereka atau berbakti kepada mereka. Walaupun kita tidak boleh mengikuti kekafiran mereka, tetapi tetap saja diperintahkan untuk dihormati dalam pergaulan di dunia sebagaimana firman Allah wa wa, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa dan pergaulilah keduanya, orang tuamu yang kafir itu di dunia dengan cara yang baik. Ini jamaah sekalian kedudukan orang tua. Ini kedudukan orang tua. Jangankan seorang muslim, orang kafir pun paham. Orang tua itu mesti dimuliakan, mesti dihormati. Ya. Makanya jangan sia-siakan keberadaan orang tua kita. Itulah pintu surga kita. Salah satu pintu surga yang terbesar adalah orang tua kita. Orang kafir pun paham tidak jarang kita dapati orang kafir begitu menghormati orang tuanya. Begitu memuliakan orang tuanya. Karena itu sudah fitrah manusia. Orang tua mesti dimuliakan, mesti dihormati. Tapi jamaah sekalian, hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita bahwa setinggi apapun hak orang tua, haknya masih di bawah hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan kepada kita dalam hadis yang mulia ini, dua dosa yang paling besar. Yang pertama beliau sebutkan syirik kepada Allah. Tingkat berikutnya barulah durhaka pada kedua orang tua. Iya. Dan ini banyak juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Perintah untuk mentauhidkan Allah, baru kemudian perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan." Dan Rabbmu telah menetapkan Janganlah kamu beribadah kecuali hanya kepadanya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Selalu ditempatkan yang kedua. Setelah hak Allah baru hak orang tua. Menunjukkan apa jemaah sekalian? Setinggi-tingginya hak orang tua kita, ternyata hak Allah jauh lebih tinggi. Oleh karenanya jemaah sekalian, andai orang tua kita yang kita cintai, yang harus kita taati, memerintahkan kita untuk berbuat dosa, nggak boleh kita taati nggak boleh kita taati. Malah kalau kita taati itu namanya durhaka. Iya. Andai ada misalkan seorang wanita muslimah diperintahkan orang tuanya untuk lepas jilbabnya. Kalau dia taati, itu hakikatnya dia durhaka pada kedua orang tuanya. Iya. Kalau dia tidak taat, meskipun orang tuanya marah dan orang tuanya sedih, itulah hakikat bakti kepada orang tuanya. Kenapa demikian jamaah sekalian? Karena kalau dia taat, dia membuat orang tuanya berdosa. Ya. Kalau dia taat, orang tuanya memerintahkan dia berbuat dosa, maka dia telah membuat orang tuanya berdosa. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun itu dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Iya. Jadi siapapun itu Jangan jangankan apa namanya hanya pimpinan kita di kantor. Orang tua saja kalau memerintahkan kita untuk berbuat dosa, nggak boleh kita taati. Apalagi cuma pimpinan di kantor atau bahkan pimpinan negara sekalipun. Apabila memerintahkan kita berbuat dosa, nggak boleh kita taati. Walaupun bukan berarti boleh kita memberontak dan boleh kita menggibahi penguasa itu di media massa, bukan berarti seperti itu. Iya, tapi nggak boleh kita taat. Jamaah sekalian, Jangankan orang tua mengajak untuk melakukan kesyirikan. Memerintahkan dan memaksa sekalipun nggak boleh kita taati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Kalau kedua orang tuamu memaksa kamu agar kamu menyekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, fala tuti'huma. Jangan kamu taati keduanya. Menunjukkan apa? Jemaah sekalian, hak Allah lebih tinggi daripada hak orang tua, memaksa sekalipun. Bahkan sahabat yang mulia, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, ketika beliau masuk Islam, orang tuanya marah besar. Ibunya yang sangat menyayanginya marah besar dan dia pun sangat cinta kepada ibunya ya dan beliau adalah anak manja anak yang sangat dekat dengan ibunya dan ibunya marah besar ibunya memerintahkan beliau untuk kembali kafir kepada Allah keluar keluar kembali dari Islam menjadi murtad tetapi beliau tidak mau menuruti paksaan ibunya tersebut sampai ibunya mengancam uh, beliau dengan mengatakan kalau kamu nggak mau masuk nggak mau masuk kembali kepada agama kami saya akan mogok makan sampai mati. Sampai orang-orang mengatakan, Mus'ab membunuh ibunya sendiri. Kata Mus'ab bin Umair, silahkan saja. Ya. Sampai diriwayatkan beliau berkata, Andaikan ibu memiliki seratus nyawa, dan satu persatu keluar di hadapanku, saya nggak akan masuk kembali kepada agama kekufuran tersebut. Saya akan tetap di dalam Islam. Ini jamaah sekalian, apabila keimanan telah menguat dan mengakar di dalam diri seseorang. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia mempertahankan keimanan. Iya. Dan juga seperti yang kita katakan tadi, kalau dia taat kepada ibunya, maka dia menambah dosa ibunya. Ya. Bukan bukan bukan malah berbakti, malah itu adalah hakikat kedurhakaan. Oleh karenanya jemaah sekalian, sebesar-besar bakti seorang anak, sebesar-besar bakti seorang anak terhadap orang tuanya adalah mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah yang satu saja dan melarang dari kesyirikan. Inilah bakti anak yang paling tinggi. Karena itu adalah kunci keselamatan dari azab Allah. Bakti anak yang paling tinggi adalah menyelamatkan kedua orang tuanya dari azab Allah Subhanahu wa taala agar masuk ke dalam surga. Sebagaimana yang dilakukan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ibunya masih beragama Nasrani. Maka beliau terus mendakwahi ibunya tapi ibunya menolak. Sampai beliau sangat sedih dan beliau menangis. Kemudian beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis karena ibunya tidak juga mau masuk Islam. Maka uh, beliau minta didoakan. Beliau minta didoakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan agar ibunya mendapatkan hidayah. Subhanallah. Allah mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika Abu Hurairah balik ke rumahnya, ternyata dia dapati ibunya sedang berwuduk, Ya, sudah masuk Islam. Kemudian beliau sangat senang sekali sampai beliau menangis lagi, menangis dalam keadaan haru dan kembali lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta lagi didoakan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar setiap mukmin mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Makanya jemaah sekalian, ini doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar setiap orang yang beriman mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Oleh karena itu kalau kita dapati ada golongan-golongan yang mencela Abu Hurairah seperti golongan Syiah, mereka itu patut dipertanyakan keimanan mereka. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mendoakan agar setiap orang mukmin mencintai Abu Hurairah dan ibunya dan mendoakan keduanya. Ya. Jadi ini contoh bakti para sahabat terhadap ibunya mengajak dia untuk masuk Islam agar selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita dua dosa besar. Yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua durhaka pada kedua orang tua dan di situ bisa kita ambil pelajaran dosa besar durhaka pada kedua orang tua, kesyirikan masih lebih besar. Kesyirikan masih lebih besar dari durhaka pada kedua orang tua. Artinya, apabila kita berusaha untuk selalu berbakti pada kedua orang tua, tidak berbuat durhaka, maka kita harus lebih besar usaha kita untuk menjauhi perbuatan dosa kesyirikan. Baik. Kemudian ada hadis yang berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Halaman berapa tadi ya? 200 200 berapa? 204. Eh 14. Puan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu dzambi a'dzam? Dosa apakah yang lebih besar? Maka beliau bersabda, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal dia yang menciptakanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian, inilah dosa yang terbesar. Allah telah menciptakan kita. Demikian pula menciptakan rizki bagi kita. Dan menciptakan berbagai macam kenikmatan bagi kita. Dan juga menundukkan bumi ini untuk kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan segala kenikmatan bagi kita oleh karena itu, ketika kita menyekutukan Allah, menyembah selainnya, menyembah makhluk yang sama sekali tidak menciptakan kita, sama sekali tidak memberikan rizki dan kenikmatan kepada kita, maka itu adalah dosa yang paling besar, yang paling Allah murkai. Hadis ini memberikan pemahaman kepada kita mengapa kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Melebihi dosa durhaka pada kedua orang tua, melebihi dosa riba, melebihi dosa zina, melebihi semua dosa apapun. Iya. Karena apa? Karena Allah dialah yang menciptakan kita dan memberikan berbagai macam kenikmatan, tetapi kita duakan dia, kita persekutukan selain dengan selainnya yang tidak sedikit pun memberikan apapun kepada kita. Tidak menciptakan kita, tidak pula memberikan kenikmatan apapun kepada kita. Mengapa kita menyembah selainnya? Dan juga jamaah sekalian, orang yang melakukan syirik itu pada hakikatnya dia menghina Allah. Dia menghina Allah. Ini sebabnya mengapa syirik itu adalah dosa yang terbesar. Karena orang yang melakukan syirik itu pada hakikatnya dia menghina Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan menghina jemaah sekalian? Karena kalau dia menyekutukan Allah, berarti dia samakan Allah dengan makhluk. Iya. Allah itu harus diesakan. Ketika kita duakan Allah, maka berarti kita samakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah Maha Besar, Maha Kuat, Maha Perkasa, Maha suci, maha memberikan rizki, maha mencurahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Kita persekutukan dengan makhluk yang lemah, yang kotor, yang penuh dosa, yang hina, yang remeh. Maka itu adalah penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian, mengapa syirik adalah dosa yang paling besar dan sebaliknya adalah tauhid itu merupakan kewajiban yang paling besar. Baik. Uh, Sampai jam berapa kita? Setengah dua, berarti 15 menit lagi. Mungkin kita tambah satu lagi, baru kemudian kita lanjut tanya jawab. Terhapusnya amalan orang yang melakukan kesyirikan. Ini bahaya syirik yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Andaikan mereka melakukan kesyirikan, maka terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Mereka di sini siapa yang dimaksudkan jemaah sekalian? Para nabi dan rasul. Surat Al-An'am ayat ke-88. Andaikan mereka para nabi dan rasul melakukan syirik, terhapus amalan mereka. Ini para nabi dan rasul, apalagi kita. Demikian pula pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat ke-65 lain asyrakta la amaluka. Kalau kamu menyekutukan Allah wahai Muhammad, terhapus amalanmu. Ini subhanallah ancaman kepada seorang nabi yang paling mulia, makhluk yang paling Allah cintai. Walaupun tentunya para nabi itu maksum, Allah jaga dari dosa. Tetapi ini hanya peringatan. Peringatan bagi umat kalau seorang nabi saja apabila dia menyekutukan Allah terhapus amalannya menjadi sia-sia semua amalannya. Inilah jemaah sekalian mengapa syirik itu sangat berbahaya. Apabila seseorang menyekutukan Allah, maka amalan yang pernah dia kerjakan selama ini terhapus. Andaikan dia beribadah selama 50 tahun yang 50 tahun lamanya, kemudian setelah itu dia menyekutukan Allah, terhapus seluruh amal ibadah selama 50 tahun. Ini menunjukkan betapa murkanya Allah terhadap orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Namun apabila dia bertobat dan kembali kepada Islam dan mati dalam keadaan muslim, maka mudah-mudahan amalannya itu kembali lagi. Makanya harus diajak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mati dalam keadaan kafir. Kalau dia mati dalam keadaan kafir, maka amalannya tidak akan pernah kembali lagi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa kafirun fa ulaika habitat a'malun fid dunya wal akhirah." wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Jamaah sekalian, inilah di antara bahaya kesyirikan dapat menggugurkan dan menghapuskan amalan seseorang. Ini barangkali yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini Dua bahaya kesyirikan InsyaAllah Yang setelahnya kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang Mungkin sampai di sini ada pertanyaan Saya persilakan ehm, kan tentang ya kita terjadi media dan uh, kita terjadi media dan media juga menjadikan juga itu juga sebagai komoditi gitu. nah yang saya tanyakan adalah orang-orang yang mungkin nggak terkait langsung dengan teman dan beritanya sebenarnya tapi Iya orang yang media dan komunitas. Gitu. Nah, intinya bagaimana orang-orang yang dia eh, kerja ini, gitu, IT-nya, finance atau apapun yang Ya kalau bicara yang ya kita tahu nah. direct. Ya. Baik. Ya. Bagaimana orang lain? Hmm. Gitu, ya. Itu termasuk kategori tolong menolong di dalam dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan janganlah kamu tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Ya. Di dalam dosa dan permusuhan. Dan subhanallah, dosa ghibah itu luar biasa dampaknya, besar sekali bukan hanya menyakiti orang yang digibahi. Di samping juga dia adalah dosa kepada Allah menyakiti orang yang digibahi dan juga muncul berbagai macam permusuhan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat manusia. Ya. Karena dengan gibah itulah terjadi adu domba antara satu dengan yang lain. Ya. Apalagi kalau ternyata beritanya belum tentu benar. Ya, ini yang lebih parah lagi. Beritanya belum tentu benar atau bahkan tidak benar sama sekali, maka ini lebih besar lagi dosanya. Menuduh orang dengan tuduhan dusta sesuatu yang belum tentu dia kerjakan, kita masih ragu dia kerjakan atau tidak, atau bahkan tidak sama sekali. Makanya jemaah sekalian, berbicara tentang keburukan orang itu hanya ada dua kemungkinan. Kalau bukan gibah, dusta. Ya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu gibah? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Gibah itu adalah engkau menyebut satu kejelekan saudaramu yang apabila dia dengar tentu dia tidak suka. Maka seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila yang aku katakan itu benar ada pada diri saudaraku?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itulah gibah. In kana fi akhi ma taqul faqad ittabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Kalau yang kamu katakan itu benar ada pada saudaramu, itulah gibah. Kalau tidak benar, maka itu adalah buhtan. Apa namanya? kedustaan atasnya. Mengada-adakan dusta atasnya. Dan ini dosanya lebih besar lagi. Ya. Siapa saja yang membantu dan menolong terbitnya berita-berita ghibah dan ikut menyebarkannya, ikut men dan ikut apa namanya? Uh, menjadikan situsnya itu populer dan menjaga supaya situsnya tetap berjalan lancar, semuanya terkait. Semuanya terkait. Oleh karena itu harus ada usaha-usaha untuk memberikan nasihat. Untuk memberikan nasihat kepada para penulis, kepada dewan-dewan redaksi agar mereka takut berbuat dosa. Ya, berikan nasihat akan bahaya gibah. Iya. Apalagi kalau yang digibahi pejabat, itu dosanya bertambah. Iya. Kalau yang digibahi dosanya pejabat atau pemimpin, penguasa itu dosanya bertambah. Apa dosanya? Dosanya bisa lebih besar lagi. Dosanya bisa lebih besar lagi. Pertama menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan nasihat kalau dia niat menasehati. Kalau dia nggak meniat menasehati, itu lebih parah lagi. Kalau dia niat memberikan nasihat supaya pejabat itu berubah, maka dia telah melakukan cara baru dalam menasehati yang tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau bersabda, "Man arada an yansahli di sultan fala yubdihi niatan. Barang siapa yang uh, ingin menguasai penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Walakin liya'khud biyadihi falyakhlu bihi wa in qabila minhu fadak wa illa qad adda alladhi alayh. Tetapi hendaklah dia pegang tangannya dan menyepi kemudian sampaikan. Kalau dia terima itulah yang diinginkan, kalau tidak maka sampai disitulah tugasnya. Ya, jangan dia tambah dengan gibah. Tugasnya cuma sampai di situ. Ya. Tapi masih ada cara lain. Doakan. Ya, doakan semudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Orang-orang yang suka mencela pemimpin itu kalau kita tanya, pernahkah mendoakan pemimpin mungkin dalam satu pekan ini sekali dalam sujud? Mungkin nggak pernah sama sekali. Ya, tapi dia hanya bisa menggibah dan menjelek-jelekkan. Kemudian bisa memunculkan provokasi terhadap masyarakat. Ya, dan inilah yang terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi di negeri kita. Tapi itu sebab terjadi di berbagai negeri. Seperti yang terjadi antum dengar sekarang perang di Yaman. Perang di Tunisia. Alhamdulillah sudah selesai. Kemudian perang di Libya sudah selesai juga. Itu sebabnya dari orang-orang yang pertama sekali, apa penyebabnya pertama sekali jamaah sekalian? Orang-orang yang menjelek-jelekkan pemerintah, memprovokasi masyarakat. Bahkan di Suriah pun saat ini, ya, walaupun pemimpinnya lebih pantas dikatakan kafir, tapi pada awalnya karena itu memprovokasi massa belum siap berjihad sudah mengangkat senjata, akhirnya korbannya lebih besar daripada apa namanya eh, kemaslahatannya. Ya, itu yang terjadi. Antum dengar kemarin apa namanya kata mereka musim semi revolusi di di negeri Arab itu kerusakannya lebih besar, tertumpah darah. Demikian pula di Mesir, terbunuh kaum muslimin yang dibunuh masyarakat muslim demikian pula aparat yang membunuh atau aparat yang terbunuh sama-sama muslim ya tertumpah darah ya itu karena provokasi provokasi media massa provokasi orang-orang yang apa namanya tidak suka dengan pemerintah dan seterusnya iya ini mudaratnya lebih besar yang terjadi adalah mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya mungkin ada manfaat tetapi mudaratnya lebih besar. Iya. Dan masih banyak lagi kemudaratan-kemudaratan. Jadi jangan ikut tolong menolong dan berusaha untuk memberikan nasihat. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Iya. Amin. Baik, ada pertanyaan lain? Silakan. Ustaz, bagaimana kalau seandainya e, kita kan melaksanakan sunnah, tapi orang tua tidak, maksudnya belum suka. Gitu. Apakah kita tetap e, melaksanakan sunnah atau e, kita berbakti pada orang tua? Sedangkan kalau untuk kewajiban jelas Allah jauhkan. Tapi kalau untuk sunnah bagaimana? Baik. Sunnah itu kan ada yang wajib dan ada yang sunnah ya ada yang sunnah dalam pengertian fikih ya mustahab istilahnya ya lebih tepat disebut mustahab maka apabila ditinggalkan apabila ditinggalkan kita tidak berdosa lebih afdol ditinggalkan ya kalau itu dapat memunculkan kemudaratan yang lebih besar seperti kedurhakaan pada kedua orang tua atau menyakiti hati orang tua iya. tapi kalau ditinggalkan menyebabkan kita berdosa, maka nggak boleh kita tinggalkan nggak boleh kita tinggalkan. Uh, contohnya apa? Ya. <laughs> Intinya, semua sunnah yang apabila kita tinggalkan kita nggak berdosa, maka apabila orang tua kita belum siap menerima, lebih afdal kita tinggalkan, tapi bukan tinggalkan selamanya sambil berusaha memahamkan. Ya, sambil berusaha memahamkan. Tapi kalau kita tinggalkan menyebabkan kita berdosa, maka nggak boleh. Ya, tidak boleh. Uh, sebagai contoh, memelihara jenggot. Ini hukumnya wajib. Andaikan orang tua tidak senang, maka tidak boleh kita turuti. Demikian pula memendekkan pakaian jangan sampai melewati mata kaki. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfala minal ka'bain minal izar finnar." apa saja pakaian laki-laki yang berada di bawah mata kaki atau menutupi mata kaki tempatnya di neraka. Iya. Ini termasuk dosa besar. Imam Zahabi rahimahullah menyebutkan uh, menutup pakaian laki-laki yang menutup mata kaki dalam kitabnya Al-Kabair dosa-dosa besar. Iya. Jadi nggak boleh taat. Nggak boleh taat pada kedua orang tua. Tetapi kita tetap berusaha untuk berbakti dari sisi yang lain. Dari sisi yang lain. Jadi di satu sisi mereka nggak senang kepada kita, sakit hati kepada kita, maka kita tutupi dengan bakti kita dari sisi yang lain. Ya, misalkan orang tua punya kebutuhan apa, kita berusaha untuk bantu. Orang tua punya keinginan apa yang tidak yang tidak bertentangan dengan syariat, kita berusaha untuk bantu. Ya, ini strateginya. Jadi Walaupun mereka marah dari satu sisi yang lain, mereka sedih dari sisi yang lain, biarkan saja. Tapi dari sisi yang lain kita berusaha untuk menyenangkan mereka. Iya. Jadi itu strateginya. Dan ya hindari uh, perdebatan apalagi sampai mengucapkan kata-kata kasar itu jangan sampai kita lakukan pada kedua orang tua walaupun dimaklumi karena kita sudah belajar misalkan kita lebih tahu itu kenyataan. Kalau kita kita belajar, orang tua belum belajar, maka kita lebih tahu tentang sunnah daripada orang tua kita. Tapi jangan ketika kita berbicara kita apa namanya meninggikan diri kita atau ber, berbicara lebih besar suara kita atau menunjukkan kita lebih tahu daripada orang tua kita. Walaupun itu kenyataannya. Tapi ada sebagai adab sebagai anak tunjukkan apa namanya tawadu ya merendah kepada kedua orang tua kita. Jadi pilihlah kata-kata yang paling baik, yang paling sopan, yang paling halus dalam berbicara kepada kedua orang tua kita. Jangankan yang muslim, yang kafir pun Allah mengatakan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa.